Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد صاحب الإسراء والمعراج ما اتصلت عين للنظر وأذن بخبر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا Warduk, warzukna ijtinabah Allahumma ya Rabbana Thabbit kulubana ala dinik A'inna ya Rabbana ala husni muamalatika muamalatika a'inna ya rabbana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma ya rabbana kama razaqta li ahibbaika imanan صادقا فارزقنا يا ربنا إيمانا صادقا وكما رزقت لأحبائك يا ربنا قلوبا نقية نيرة فارزقنا يا ربنا قلوبا نقية نيرة طهر قلوبنا يا ربنا من النفاق وحصن فروجنا من الفواحش اللهم Ya Rabbana surna yaumal qiyamati ma'zumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwaihi Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, para guru-guru mulia, saudara-saudari baik yang hadir atau yang mendengarkan suara ini dimanapun berada, para pemirsa, yang semoga semuanya benar-benar dianggap dan diaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Khususnya malam ini kita itu membuat tanda pada malam hari ini. Kita berkumpul di tempat ini membuat tanda agar kita dikenali oleh Rasulullah. Dan harus kita memperbanyak tanda. Sebab dengan tanda-tanda itulah Nabi Muhammad akan mengenal kita. Tanda apa itu? Tanda sebuah kegiatan yang di situ kita gunakan untuk mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyebut nama Nabi. Dan sungguh Majlis-majlis seperti itulah akan tumbuh subur makna kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta itulah yang akan menjadikan Nabi Muhammad kenal kita. Kita saat ini mengadakan satu acara terserah apakah orang menyebutnya dengan perayaan Isra Mi'raj akan tapi di saat kita menyebut acara ini dengan sebut perayaan ada orang yang tidak suka lalu berkata tidak perlu dirayakan. Baik kita rubah dengan kata memperingati. Masih tidak boleh kita memperingati kisah Isra Mi'raj. Kalau masih tidak mau lagi kita rubah menjadi gelar kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih tidak boleh lagi. Lalu harus bagaimana kita dengan Nabi Muhammad? Sementara Isra Mi'raj adalah kisah yang sangat agung, agung, agung. Dan ini kejadian istimewa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun waktu memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan lima tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Perbedaan itu tidak penting karena kita tidak memperingati hari Isra Mi'rajnya atau malam Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, akan tapi kita ingin menggelar kisah Isra Mi'rajnya bukan harinya. Yang jelas Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu sudah menjadi satu keyakinan yang harus diyakini yang mengingkari hukumnya adalah keluar dari iman. Sebab kisah Isra disebutkan di dalam Al-Qur'an dan kisah Mi'raj pun adalah kisah kisah Mi'raj disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak sampai derajat tawatur yang harus diyakini dan yang mengingkari itu semua adalah keluar daripada wilayah iman. Kemudian di dalam kisah Isra Mi'raj Memang banyak riwayat-riwayat tambahan yang dihadirkan oleh kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ada orang-orang dari ahlul mawa'id yang pekerjaannya memberikan ceramah akan tapi kadang lalai dan lupa membawa riwayat-riwayat yang tidak benar dalam kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal riwayat-riwayat yang sahih yang benar dari Nabi Muhammad sangat banyak, sangat banyak. Dan kita mengambil dari para ulama-ulama ternyata riwayat sahih, sahih, sahih. Kalaupun kita baca berjam-jam gak selesai di sini. Maka semula, maka pada malam hari ini kita akan mencuplik saja. Yang nanti menyimpulkan bahwasanya riwayat Isra Mi'raj ini ternyata benar diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, maka yang mengingkari Mi'raj apalagi Isra adalah akidahnya tidak dibenarkan, akidahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam perjalanan ini kalau bicara hikmah sangat banyak hikmahnya dan tentunya itu perlu bab yang khusus dan waktu yang khusus untuk bicara tentang hikmah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan begitu agungnya wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi pada malam hari ini kita ingin mengkhususkan, menukil sekelumit daripada riwayat-riwayat yang benar tentang perjalanan dan kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada sekelompok orang yang mengingkari tentang Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang sampai membuat satu tulisan bahwasanya ini adalah bualan-bualan Nabi Muhammad. Meniru kisah yang ada di Athena sana. Meniru kisah-kisah yang ada di Yunani. Meniru kisah-kisah bualan yang ada di India sana. Mereka menuduh seperti itu. Dan mereka membuat buku. Akan tapi kita harus tahu bahasanya. Jika ada kisah bualan dan hayalan. Tapi kita tidak mengobrol, mengobrol hayalan dan bualan. Akan tapi kita akan mendengar kisah dari manusia yang tidak pernah berbohong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Al Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau ada kisah bualan yang dibuat oleh orang di luar Islam, hayalan, kok tiba-tiba ada kemiripan di sini, bukan berarti Nabi Muhammad meniru. Sebab kejadian ini hayal pun nggak mampu karena ini di luar di luar hayalan dan akal kita. Karena kejadian yang luar biasa. Sehingga dikatakan ini bukan wilayahnya akal untuk memahami kisah Isra Mi'raj, tapi itu wilayahnya hati untuk mengimaninya. Sebab Nabi tidak hanya melampaui batas langit akan tapi ternyata Nabi melampaui batas dunia ini karena sampai Nabi mengatakan udkhiltul jannata aku masuk ke surga waktu itu mana surga saat ini nah ini akal sudah tidak mampu lagi Allah yang membuat karena yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah yang punya waktu yang memperjalankan Nabi Muhammad adalah yang punya jarak waktu dan jarak tidak penting bagi yang mempunyai waktu dan jarak Allah yang menciptakan waktu dan Allah yang menciptakan jarak sehingga kejadian ini benar-benar luar biasa. Dan di luar akal tidak mampu untuk mencernanya. Dan tidak tunduk kepada riset. Karena tidak ada orang yang bisa melakukan yang sama seperti Nabi SAW. Akan tapi kita perlu menyandarkan ini semua kepada dat yang maha kuasa Allah. Kalau Allah menghendaki maka semuanya akan menjadi gampang dan tidak mustahil. Karena di bawah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dan diisyaratkan di dalam Al-Quran sendiri dengan kalimat yang jelas di Subhanalladzi asra. Kalimat asra adalah memperjalankan. Semua orang faham kalau mengerti makna asra. Makna asra adalah memperjalankan. Di situ disebut fi'il dalam bahasa Arab. Dan semua dalam kaidah bahasa Arab, setiap ada fi'il tentu ada fa'ilnya. Setiap ada pekerjaan ada pelakunya. Lah kalau di situ kalimatnya asra memperjalankan, maka di sini adalah perlu kita mencari pelakunya. Siapa pelakunya? Pelakunya bukan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Allah yang memperjalankan. Di sini tidak bicara tentang berjalan. Tapi memperjalankan. Kalau yang memperjalankan Allah, jangan tanya bagaimana. Karena Allah yang menciptakan semuanya yang diceritakan. Jannah, surga ciptaan Allah. Neraka ciptaan Allah. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciptaan Allah. Mustawa ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Kalau sudah Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Mau dibawa kemana? oleh Allah, maka ketahuilah itu bukan sesuatu yang mustahil karena di bawah kekuasaan Allah dengan kekuasaan mutlak yang tidak ada batasnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin hadirat orang tua kami, para saudara-saudari pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tentang kisah Isra Mi'raj, riwayat sahihah, riwayat yang benar sangat banyak. Ya, dan banyak yang mengumpulkan riwayat ini. Termasuk As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki punya kisah Isra Mi'raj. Akan tapi hati-hati dan waspadalah dengan sebuah buku yang begitu menceritakan tentang kisah Isra Mi'rajnya tapi di situ banyak riwayat-riwayat palsu. Seperti yang ditulis oleh yang dinisbatkan bukan ditulis. Dinisbatkan kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Kisah Isra Mi'raj yang dinisbatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ternyata di situ banyak riwayat-riwayat palsu dan buku ini banyak dibaca di kampung-kampung adalah kisah Isra Mi'rajnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketahuilah itu bukan karangan dan susunan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka tidak diperkenankan membaca buku seperti itu. Kalau kita ingin kembali kepada riwayat-riwayat yang benar sangat banyak buku tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan kami sangat Ada banyak catatan-catatan tentang kisah kisah Isra Mi'raj perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu riwayat-riwayat yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dikumpulkan oleh para ulama. Kita tidak usah mencari-cari, tidak usah repot-repot. Pertama dimulai dari kisah keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi Muhammad di rumahnya Ummi Hani, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad waktu itu kedatangan malaikat Jibril dan kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim riwayat dari An Qadadah An Anas bin Malik. Di situ Nabi saw alaihi wasallam mengkisahkan setelah kedatangan malaikat Jibril Nabi Muhammad dibawa ke sumur Zam-Zam. Di situ dikisahkan Nabi saw alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Fashaqqa ma baina ila hadhi. Kemudian Nabi Muhammad dibelah. Hadhi Nabi Muhammad mengisyaratkan kepada leher, ila hadhi sampai di bawah perutnya. Hadis sahih. Fastakhraja qalbi, kemudian malaikat Jibril mengeluarkan hatiku. Tuma itu bitaftin, kemudian aku didatangkan dengan satu wadah min dahabin dengan emas. Membeluat yang penuh imanan dengan keimanan. Ini adalah hissi dan maknawi. Maknanya apa? Ada yang namanya hati Nabi, segumpal daging itu. Dan ada maknawi yang tidak terlihat yaitu hikmah dan iman. Ini yang harus diyakini bahwa kejadian ini benar-benar terjadi karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan ternyata para imam hadis semuanya juga meriwayatkan. Cuma ada orang yang bertanya, bagaimana? Apa maksudnya menyucikan hati Nabi Muhammad? Ketahuilah, waktu hati Nabi Muhammad dibersihkan bukan karena hati Nabi Muhammad itu kotor. Tetapi ketahuilah, hati Nabi Muhammad sudah bersih dan ditambah lagi, bersih lagi. Jangan sampai ada yang menduga hati Nabi Muhammad kotor. Tidak. Hati Nabi Muhammad bersih, akan tapi ditambah bersih. Sebab diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa itu? Iman, tambah keiman. Imanan wa hikmatan. Imanan wa hikmatan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian ini yang pertama. Jadi itu kejadian benar, syakkus sadr. Belah dibelah dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai sebuah kendaraan yang disebut dengan buruk. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan para ashabus sunan juga meriwayatkan. Cuman kita akan meringkas dengan riwayat Imam Bukhari Rahimahumullahu taala. Di situ diceritakan tentang Nabi Muhammad. Tsumma utitu bidabatin dunal bakli wa fawqal himari. Didatangkan satu binatang yang lebih gede dari khimar. Al-abyad yang putih. Ini. Ini namanya buruk. Sampai dikatakan yadau khotwahu enda aqsa tarafihi. Kalau melangkah yang namanya burak itu, sekali lompat itu lihat. Sejauh mata memandang, disitulah kakinya akan menginjakkannya. Ngelompatnya begitu. Dan ini riwayat yang benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kita perlu menyisipkan juga pemahaman. Burak Nabi Muhammad tidak pernah disifati dengan gambar yang cantik. Lah itu kan bualan. Ini ada yang disebar di masyarakat satu gambar. Katanya burukun Nabi, buruknya Rasulullah. Kuda bersayap, kemudian wajahnya perempuan cantik. Innalillah. Itu bualan, itu adalah buatan orang Yahudi. Ada yang mengatakan itu adalah digambar oleh Gibran, digambar oleh yang lainnya. Yang jelas tidak seperti itu. Dan memang ada riwayat palsu dinisbatkan kepada kaum muslimin, dinisbatkan kepada Nabi, menceritakan seperti itu. Makanya hati-hati mengambil riwayat. Itu adalah dusta. Jadi betul-betul kayak Nabi itu kemana sampai kuda pun harus gambarnya perempuan. Innalillah. Subhanallah. Itu adalah dusta. Dan jujur ya, dulu kita sempat membeli waktu main-main anak-anak itu dengan sebab ada perayaan Isra Mi'raj itu biasanya di pojok keramaian itu mesti ada orang jual gambar burakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang beli itu, ditempelin di rumah-rumah itu. Barangkali ibu-ibu yang menemukan ini sekitar tahun 10 tahun yang lalu lah atau 20 tahun yang lalu itu ada hal-hal kayak begini ini. Itu adalah dusta. Jadi burakun Nabi bukan seperti itu. Akan tapi memang disifati oleh Nabi SAW ini. Sifatnya adalah putih. Lebih gede dari keledai. Keledai, keledai. Kemudian melompatnya ini. Melompatnya adalah sangat panjang, jauh sekali. Jadi sejauh mata memandang disitulah lompatannya. Dan bisa melakukan perjalanan yang sangat cepat-cepat sekali. Itu adalah burak. Sampai dikatakan utiya bil buraki lailatan usriya bi muljaban musarraja. Jadi burak itu adalah sudah ada kendalinya, pelananya, pelananya, tempat duduknya indah. Kemudian sudah ada apa namanya? Kalau bahasa Jawa keloh, kendali yang ada di lehernya. Artinya sudah betul-betul siap. Dan burak ini aslinya dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mula-mula waktu dibawa oleh malaikat Jibril, fastas'aba alaihi, enggak mau. Enggak ngerti mau dibawa kemana Akhirnya dikatakan malaikat Jibril berkata, "Abi Muhammadin taf'alu hadza." Kau dibawa kepada orang paling mulia Muhammad, kau tolak semacam ini. Mendengar berita itu buruknya langsung bergegas karena tahu akan dikendarai paling mulianya makhluk yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini benar terjadi dengan buruk itu. Dan memang permasalahannya adalah memang ada agama lain termasuk yang dinukil dari Yunani memang di situ biasa dengan kuda-kuda, gambar-gambar yang enak terbang-terbang. Itu adalah dewa-dewi mereka seperti itu. Jadi mereka itu untuk merusak Islam dengan mirip-miripkan, menyamanyamakan itu. Kisah bualan yang mereka buat ditempelkan kepada Islam sehingga sampai muncullah gambar-gambar seperti itu. Jangan digambar buruknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menggambar buruknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya menyifati saja seperti itu. Bentuknya adalah lebih kecil dari kuda, apa lebih gede daripada khimar, lebih kecil daripada kuda. Ini adalah masalah buruk. Kemudian Nabi SAW di dalam perjalanannya Isra. Isra itu adalah mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi itu ternyata dalam waktu singkat melewati banyak hal. Dan riwayat Imam Muslim ceritanya panjang sekali yang tidak mungkin cukup kita hadirkan pada malam hari ini. Yang jelas di antaranya riwayat Imam An-Nasai meriwayatkan Imam Nasai, kisah yang rincinya Imam Nasai. Akan tapi kisah-kisah ini juga disebutkan oleh uh, para imah termasuk Imam Bukhari, Imam Hakim, Imam Muslim juga meriatkan kisah ini. Adapun kisah mampirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nabi mampir ke Madinah. Bisnadin sahihin indan Nasai, Imam Nasai meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari hadisnya Sayyidina Anas bin Malik Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Farakuntu aku naik kurok tadi. Wa ma'i Jibril, aku disertai malaikat Jibril. Fasirtu, kemudian aku berjalan. Faqala inzil, tiba-tiba anak malaikat Jibril berkata, "Turunlah wahai Muhammad." Fasalli, lalu salatlah Nabi Muhammad. Fafa'altu, aku melakukan salat. Setelah itu naik lagi. Kemudian malaikat Jibril bertanya, "Atadri aina shallaita?" Wahai Muhammad, tahukah kamu di mana kamu salat? Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu. Dijawab oleh malaikat Jibril, "Shalaita bi Thaibah wa ilahal muhajir. Kau salat di Thaibah, maksudnya di Madinah. Nanti kamu akan melakukan hijrah di sini. Maka dari inilah menunjukkan bahasanya Isra Mi'rajnya Nabi itu sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi disuruh lagi Injil turun lagi. Fasalli dan salatlah wahai Muhammad fasallaitu kemudian aku melakukan salat. Atadri aina sallaita? Apakah kamu tahu di mana kamu salat? Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu. Dijawab oleh malaikat Jibril, "Shalaita bi Tursina." Engkau salat di Tursina, di bukit yang disitulah Nabi Musa alaihissalam diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu kallamallahu azza wa jalla Musa alaihissalam. Disitulah Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai lagi ke satu tempat. Nabi Muhammad disuruh turun dan disuruh sholat. Kemudian Nabi Muhammad ditanya di mana kamu sholat? Nabi Muhammad tidak menjawab tidak tahu. Ah, lalu jauh oleh malaikat Jibril. Solaita bimadiana. Engkau solat di satu kampung Madian. Solaitu bimadiana. Solaita bimadiana. Indah syajarti Musa. Di tempat pohon berlindungnya Sayyidina Musa salam di situ. Madian. Kampungnya Nabi Shu'aib itu. Jadi ini adalah kisah ini adalah benar adanya. Dan itu terjadi pada Nabi Wasallam waktu di Isra. Kan? Isra. Waktu diberjalankan di atas masih di atas bumi itu dari Mekah ke Palestina kemudian ada lagi dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi Muhammad SAW berkata dalam perjalanan jadi Nabi Muhammad ketemu Sayyidina Musa bukan di satu tempat ketemu Sayyidina Musa di perjalanan waktu Isra ketemu Nabi Musa waktu berada di Baitul Maqdis ketemu Nabi Musa nanti langit ke ketiga ke 6 di situ Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, "Ataitu ala Musa lailatan usriya bi indal kathibil ahmar." Aku datang kepada Musa alaihissalam di satu tanah merah, satu tanah, satu tempat. Wa huwa qa'imun yusalli fi qabri, aku lihat Musa salat di kuburnya. Apa yang bisa dipahami dari ini? Orang meninggal dunia, ini hadis sahih Muslim. Orang meninggal dunia itu memasuki alam namanya alam barzah. Alam barzah. Jadi alamnya beda bukan alam ini. Antara alam dunia dan alam akhirat nanti namanya alam barzah. Akan tapi ada sebagian dari hamba Allah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bab karamah atau mujizah sehingga bisa keluar dari alam barzah untuk sebuah untuk ya ini suka bab karomah ada orang yang dikembalikan lagi ke dunia untuk menolong orang ada orang yang dikeluarkan ke dunia untuk tawaf saja, ada lagi yang dilihat melakukan sholat. Sebab alam barzah bukan kuburan itu, kuburan itu dunia. Alam barzah itu alam wallahu alam bisawab. Nanti kita akan masuk alam barzah itu. Nah inilah Sayyidina Musa dilihat melakukan sholat. Sholatnya bukan sholat taklif, bukan sholat kewajiban. Inilah yang dipahami oleh para solihin bahasanya. Mungkin seorang soleh itu bisa datang dan berikan pertolongan. Orang soleh bisa datang berikan pertolongan. Tapi yang tidak boleh adalah bualan. Orang ngaku-ngaku ketemu wali sudah meninggal dunia. Ngaku-ngaku ketemu nabi. Kalau nabi datang, ini termasuk satu isyarat bahwasanya Nabi saw pun mungkin karena apa? Nabi Musa alaihissalam dilihat oleh Rasulullah mungkin ditemui oleh seseorang tapi tidak boleh berbohong seseorang mengaku ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti ada dikisahkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat di Baitul Maqdis menjadi imamnya para nabi dan semua orang tahu bahasanya Nabi Muhammad masih hidup dan nabi-nabi itu sudah meninggal dunia akan tetapi bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bab mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umat Nabi Muhammad bisa saja bab karomah tapi ingat membual berbohong itulah yang akan menjadikan orang tersebut ditempatkan di neraka jahanam jadi Sayyidina Musa alaihissalam dilihat oleh Rasulullah solat di dalam kuburnya. Solat apa itu? Bukan kewajiban, suka-suka. Karena Sayyidina Musa senang solat sehingga dikeluar dihadirkan lagi oleh Allah untuk melakukan solat. Sehingga disebutkan ada orang yang saat ini pun dikeluarkan oleh Allah dari alam barzah untuk tawaf, untuk bertemu, menolong orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Tapi ada lagi syaitan yatamatsal, setan menjelma. Kapan itu? di saat melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada setan menjelma seperti orang begini. Mungkin. Asyaiton yajri ala bani Adam majrad Syaitan Setan bisa menjelma jadi apa saja, tapi tugas, tugasnya adalah untuk merusak, mengajak syirik. Kalau seandainya ada kita bertemu dengan wali yang sudah meninggal dunia, mungkin sesuai dengan riwayat ini. Akan tapi lihat, baru itu benar kalau omongannya tidak melanggar syariat. Misalnya mengingatkan Tiba-tiba ibu ditemui seorang wali lalu berkata, ibumu, ibumu, ibumu. Karena kita durhaka kepada ibu kita. Mungkin benar. Tapi kalau mengajari maksiat, mengajari melanggar Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dipercaya. Bahkan kalau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ah, di dalam mimpi atau di alam nyata, kalau ternyata pesannya Nabi Muhammad berbeda dengan apa yang ada pada syariat dohir ini, maka yang perlu dipatuhi adalah syariat dohir ini. Bukan apa yang diomongkan Nabi di saat kita ketemu di dalam mimpi. Atau di saat kita bertemu secara langsung setelah Nabi Muhammad wafat. Itu adalah bab karomah bagi yang hidup. Sehingga banyak di, yang berkata, ketemu Rasulullah, ketemu Rasulullah. Ketahuilah itu adalah nikmat yang luar, ya- luar biasa besar. Dan itu bukan dusta dan itu bukan bohong bagi it, mungkin. Maksudnya. Akan tapi bohong itu biasanya muncul dari orang-orang pendusta munafik yang pengen segera disebut wali paling gampang ngaku-ngaku ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan musibah. Man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar yang berdusta atas namaku, atas nama Nabi Muhammad, maka ketahuilah tempatnya adalah di neraka jahanam. Kemudian ketahuilah bahwasanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu Nabi membawa buruknya diikatkan di mana di Baitul Maqdis di satu tempat mengikatnya para nabi itu juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala diriwayatkan dari Thabit an Anas bin Malik hatta ataitu Baitul Maqdis sampai aku sampai ke Baitul Maqdis farabattu fil khalqati allati yarbutu bihal anbiya'u anbiya'u lalu aku ikat diikat yang namanya burak itu di tempat para nabi mengikat kendaraan-kendaraannya yakni binatang-binatang kendara yang dikendarainya ini riwayat sahihah jadi dari Imam Muslim rahimahullah Kemudian yang lain, perjalanan Nabi setelah itu Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah SAW adalah hak. Dan dari riwayat inilah para ulama mengatakan bahasanya mutawatir riwayatnya. Paling tidak mutawatir maknawi karena kisahnya banyak bermacam-macam. Kalau tidak bisa dikatakan mutawatir. ya ini ada mutawatir, mutawatir maknawi. Mutawatir sesungguhnya adalah perawinya adalah jam'un an jam'in la yumkinu tawatuhum 'alal kadhibi akan tak saja mutawatir di sini adalah hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak yang tidak mungkin berdusta jadi dengan bermacam-macamnya kisah ini menunjukkan kejadian itu benar adanya maka yang mengingkarinya pun adalah termasuk keluar iman dari keimanan wilayah keimanan di dalam kitab sahih muslim ini bagaimana Nabi Muhammad berada di langit pertama Imam Muslim meriwayatkan dan juga Imam Bukhari rahimahullah taala dari riwayat Malik bin Saad Su dari Sayyidina Thabbit Al-Bana'i juga. Dari Sayyidina Anas bin Malik. Dikatakan bahasanya thumma urida bina ila samai, lalu aku diantarkan ke langit. Fastaftaha Jibril, kemudian malaikat Jibril minta dibukakan. Lalu ada suara man anta siapa engkau? Qala malaikat Jibril menjawab, Jibril Lalu suara tersebut suara tersebut berkata, "Man ma'ak?" Dengan siapa engkau? Qala Muhammad. Aku dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ditanya dari atas langit itu, "Qad bu'ita ilaihi?" Sudah diutus Muhammad? Karena sebetulnya para nabi itu sudah mengerti bahasanya akan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedatangan Nabi Muhammad hari itu, malam itu juga ditunggu-tunggu oleh para nabi. Naam qad bu'itha ilahi, ia telah diutus. Fafutiha lana, kemudian dibukakan pintu langit untuk kamu. Fa idza annabi Adam, kemudian aku bersama Sayyidina Adam alaihi salam. Pintu langit pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Farahhaba bi, kemudian menyambutku wa ta'ali bi khair, kemudian mendoakan aku dengan kebaikan. Dan riwayat banyak sekali tentang ini, tentang Sayyidina kisah ini. Kemudian di langit yang kedua, di langit yang kedua di situ juga riwayat Imam Muslim Kisah yang ada di langit kedua adalah adanya Sayyidina Isa ibn Maryam dan Yahya bin Zakaria. Riwayat Imam Muslim juga. Kemudian di langit ketiga di situ ada Sayyidina Yusuf alaihissalam yang dikatakan itu huwa uqtiya syatral hasni satral husni diberi oleh separuh kegantengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Separuh kegantengannya Rasulullah SAW. Warahaba. Kemudian Sayyidina Yusuf pun juga menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wada'ali bi khair. Kemudian doakan Rasulullah dengan doa kebaikan. Kemudian setelah itu langit keempat. Di situ ada Sayyidina Idris alaihissalam. Itu riwayat sahih Muslim. Dan juga Imam Bukhari meriwayatkan. Farahaba wa ta'ali bi khairin. Kemudian Sayyidina Idris juga mendoakan Rasulullah dengan doa yang baik. Masya Allah. Nabi disambut ini. Kemudian setelah itu apa hadis apa eh, langit yang kelima di situ Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Sayyidina Harun alaihi salam warhaba wa ta'ala li bi khair. Kemudian Sayyidina Harun juga menyambut Rasulullah dan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit keenam inilah Sayyidina Musa alaihi salam ada di langit keenam bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu Sayyidina Musa alaihissalam tiba-tiba menangis. Setelah menyambut Nabi SAW dan mendoakan Rasulullah menangis. Lalu malaikat berjibril Jibril bertanya, kenapa engkau menangis wahai Musa? Sayyidina Musa mengatakan bahasanya, ada anak kecil yang diutus setelahku. Tapi umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku. Ini adalah kabar gembira bahwa umat Nabi Muhammad sangat banyak yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada umat-umat yang lainnya. Kemudian ada had, langit kan, yang ketujuh. Karena ini langit ini langit yang keenam. Kemudian setelah langit yang keenam baru masuk langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh juga riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian di dalam kitab Sahih Bukhari juga. Di situ fastaftaha Jibril, kemudian Jibril minta dibukakan. Sama ditanya, siapa ini? Aku Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apakah sudah diutus Muhammad? Iya, sudah diutus. Faida Nabi Ibrahim Aku dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sampai dikatakan bahasanya Sayyidina Ibrahim itu sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan aku paling miripnya di antara keturunan Sayyidina Ibrahim dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian setelah itu apa? Dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Muslim Sayyidina Jibril berkata, "Hadza abuka fasallim alaih." Ini bapakmu wahai Muhammad. Bersalamlah kepada Ibrahim. Lalu Sayyidina Rasulullah mengucapkan salam kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Sayyidina Jibril mengatakan bahasanya ada Baitul makmur. Baitul makmur itu adalah tembusan Ka'bah. Ka'bah itu terus sampai di situ tempat tawafnya para malaikat. Sampai dikatakan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yusalli fi kulli yawm sab'una alaf malak. 70 ribu malaikat sholat di tempat itu. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi. Begitu banyaknya malaikat Allah. Jadi malaikat 70 ribu keluar nggak balik lagi. Jadi begitu banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini di langit ketujuh. Nah, kemudian ada yang perlu dihadirkan juga. Kisah apa yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Nabi melihat surga dan melihat neraka, bahkan Nabi masuk ke dalam surga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Wafis fi sahihaini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam "Tsumma udkhiltul jannata." Allah. Semua aku dimasukkan ke dalam surga. Maka pokoknya jangan bertanya, surga sekarang sudah ada atau belum? Lah kok Bilal sudah masuk surga wong Bilal belum mati? Belum Bilal, Bilal, Bilal belum meninggal. Tapi bagaimana Nabi Muhammad kok sudah bisa melihat Bilal? Ketahuilah Nabi Muhammad waktu itu sudah tidak pakai hukum alam yang ada saat itu. Sudah dengan yang punya hukum alam yakni dengan Allah. Jadi nggak ada waktu dunia, akhirat, jarak sudah nggak ada semuanya. Jadi Nabi masuk surga hakikat surga bukan hayalan, bukan berita Nabi masuk surga tidak, tapi Nabi benar-benar masuk surga. Kok mungkin? Karena apa? Yang membawa adalah yang punya surga. Sehingga tidak ada zaman dulu zaman yang akan datang. Karena sudah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita iya, ada zaman lalu, zaman yang akan datang. Tapi Nabi waktu itu sudah dengan Allah, di bawah kuasa Allah. Maka oleh Allah dimasukkan ke undang-undang baru. Nidom baru, konon baru. Yang tidak seperti undang-undang hukum alam ini. Yang saat ini dirasakan oleh manusia biasa. Tapi Nabi sudah dimasukkan ke surga. Bagaimana caranya? Allah alam bisawab. Karena waktu tidak penting saat itu. Sehingga bagi Nabi saat itu masa lalu dan surga yang akan dimasuki umat Nabi Muhammad terlihat dan dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan neraka yang akan dimasuki orang kafir pun dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nyata bukan khayalan. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Sebab apa? Yang membawa Nabi Muhammad adalah yang punya waktu. Waktu tidak dianggap lagi saat itu. Namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Makanya ini bukan bagian akal. Akal itu baru bisa menerima dan memahami sesuatu yang masih diliputi oleh waktu dan tempat. Kalau sesuatu tidak pakai waktu dan tempat, akal sudah tidak paham. Dan tidak bisa memahami. Sementara waktu itu Nabi Muhammad tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Karena yang membawa adalah yang punya waktu dan punya tempat. Sehingga jarak pun tidak penting. Akal itu hanya bisa memahami sesuatu yang masih diliputi oleh waktu dan tempat. Kalau ada orang ngomong berbicara tentang sesuatu nggak pakai waktu, nggak pakai tempat, akal tidak bisa paham. Sama di saat kita bicara tentang Allah, Allah tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Akal tidak paham. Karena memang Allah tidak boleh masuk dalam pemahaman akal kita. Akan tapi kita mempercayai. Allah ada, bukan akal-akalan. Coba kalau ada orang yang berkata bahwa ada kejadian, anggap saja seorang presiden Republik Indonesia siapalah. Anggap saja presiden siapa. Ada salah satu orang disebutkan adalah misalnya seorang namanya Omar. Omar itu hidup di dunia ini adalah tidak sebelum tahun 2000 dan tidak setelah tahun 2000 dan juga tidak di tahun 2000. Anggap saja. Jadi ada seorang ibu, ada orang bercerita, suaminya ibu itu hidup tidak di tahun 2014, juga tidak sebelumnya, dan juga tidak setelah tahun 2014. Gimana bu? Nyambung nggak kira-kira? Bisa paham nggak? Berapa tahun kapan di tahun 2014? Enggak. Sebelumnya enggak. Setelahnya juga hmm? enggak. Kenapa akal tidak bisa paham? Karena nggak ada waktunya. Tidak di Indonesia, tidak di luar Indonesia. Terus di mana? Maka itulah akal. Sementara kita bicara tentang kuasa Allah yang tidak tunduk dengan akal kita. Sementara akal kita di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan masalah akidah, masalah pengukuhan akidah dengan dialog mantek dialog akal kita tidak usah banyak jauh-jauh ke situ. Intinya bahwa apa yang terjadi pada Nabi adalah mukjizat. Kalau namanya mukjizat, sudahlah, tanggalkan. Tuh, letakkan akal dulu. Bukan bagiannya akal, tapi itu wilayahnya hati yang bisa mengimaninya. Yang jelas tidak mustahil. Kenapa? Ini di bawah kuasa zat yang maha zat yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada surga yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma udhilul jannata Fa idza fiha hanabidul lu'li wa idza turabuhal misik. Permata. Debunya adalah seperti misik wanginya. Allah. Semoga kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah surga. Kemudian juga dilihat neraka. Kalau surga Nabi masuk. Kalau nabi, kalau neraka Nabi Muhammad lihat. itu aku melihat lailatan usriya bi, lah melihat. Bukan masuk neraka Nabi Muhammad. Kalau surga Nabi masuk. Kalau neraka Nabi melihat, lihat bukan Nabi bercerita, melihat. Neraka rijalan orang-orang tukhradu shifahuhum bimaqarida minan nar. Aku melihat orang-orang sengaja kami pilih hadis. Sebetulnya yang dilihat Nabi Muhammad banyak. Kita pilih ini. Tukhradu shifahuhum bimaqarida min narin Mulut mereka digunting-gunting dengan gunting dari api neraka. Fakultu ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala haula khutoba'u um khutoba'u min ummatika. Mereka adalah penceramah-penceramah dari umatmu. Ya'murun nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatrunal kitaba afala yaqilun. Mereka adalah para penceramah-penceramah yang hanya pandai ngomong tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya. Mengatakan sesuatu yang haram tapi melanggar. Mengatakan sesuatu yang wajib tapi tidak melaksanakan. Itulah para penceramah-penceramah yang dilihat oleh Nabi Muhammad di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Semoga Allah menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah menjaga guru-guru kita, ulama-ulama kita, penceramah-penceramah kita yang selama ini kita kenal. Semoga mereka bukan hanya sekedar pandai berbicara, khususnya yang berbicara ini. Semoga Allah menjauhkan dari pandai berbicara, lalu tidak bisa mengamalkannya. Dan semoga Allah menjaga kita dari segala hukuman-hukuman Allah SWT Dijauhkan dari neraka Allah SWT Inilah khutbah. Innalillah. Penceramah. Disebutkan Nabi ada penceramah. Yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah pangkat. Yang dicari adalah sanjungan. Sehingga Ilmunya pun hanya di depan orang saja. Di saat sendiri ia bebas berbuat apa saja. Ilmunya hanya di kampungnya saja. Keluar dari kampungnya sudah hilang keustatannya. Semoga Allah menjaga kita semua dan menjaga guru-guru kita semua dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kemudian dia lahir di neraka. Siapa yang dilihat oleh Allah oleh Rasulullah SAW? Ada dengan isnad yang sahih dari Abi Dawud Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis Sayyidina Anas. kala Rasulullah SAW, "Lama ori jabi lamma urija bi marartu bi qaumin tatka aku dimi'rajkan aku melewati satu kaum lahum adtharun mereka itu punya kuku-kuku min nuhasin yakhbisuna wujuhahum wa sudurahum mereka punya kuku-kuku dari timah timah kuku dari timah dan mereka mencakar wajah-wajah mereka sendiri sampai habis berdarah habis dan mereka kesakitan untuk mencakar tapi tumbuh lagi, cakar lagi, tumbuh lagi. Terus begitu kerjaannya. Gak ada kerjaan lain sambil berjalan menuju neraka. Dan di padang masyar ini sudah siksa sebelum siksa Allah. Di padang masyar, di kilir, di neraka. Ini di neraka. Di neraka terus kerjaannya seperti itu. Mencakar-cakar, mencakar-cakar, mencakar-cakar. Lalu Malek, Rabbi Muhammad bertanya, Man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Haula'il ladina yakuluna al-khumnasi wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang yang suka membicarakan orang lain, menggunjing orang lain, membicarakan orang lain, membicarakan kesalahan yang benar terjadi, bukan berdusta. Kalau kesalahan yang tidak benar terjadi, mah fitnah lebih kejam lagi itu. Ada saudara kita melakukan kesalahan, tak tanya kita jadikan bahan gunjingan setiap hari. Bukan kita mohonkan ampun kepada Allah, bukan kita doakan agar tobat, tapi kita asik untuk menggunjingnya ketika menggunjing akan mendapatkan hukuman semacam ini lebih dari itu orang yang membicarakan kejelekan orang lain maka akan habis pahalanya diberikan kepada orang yang digunjing dan kalau sadar itu adalah orang yang paling bodoh maka ayo kita jaga di majlis kita, di tempat kita, di rumah kita. Jangan digunakan untuk bicarakan orang lain. Apalagi kadang fitnah yang kita dengar. Fitnah yang kita dengar, ketika kita sebar ke sana kemari, menghabiskan pahala. Naudzubillah. Mengundang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang benar terjadi pun ya, kesalahan, apakah si A berzina atau seseorang melakukan dosa-dosa. Bukan untuk kita gunjing. Kalau memang kita mencintainya, datangi dia dan ingatkan Allah. Kalau kita tidak pernah mengingatkan lalu kita bicara kepada teman, eh itu begini begini, itu sudah menggunjing. Apa urusanmu? Bahkan jangan sampai kita menggunjing. Kadang-kadang ini menggunjing, ini tidak sadar. Bahkan di kalangan fukuha sampai dikatakan oleh para ulama faqihatul fuhai. Makanan pokoknya orang yang belajar fikih, orang yang letih hukum, makanan pokok. Gunjing sana, gunjing sini, gunjing sana, gunjing sini. Innalillah. Dan dilihat oleh Nabi Muhammad dan ini harus kita tekankan makna-makna kayak begini. Rugi, rugi betul kita habis amal kita dengan menggunjing ini. Sama Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Kalau beliau digunjing itu beliau malah mengirim hadiah kepada orang yang menggunjing. Kenapa? Dia telah menghadiahkan pahala untukku. Kenapa aku tidak membalas dengan hadiah? Allah. Rugi. Kadang kita juga mau kepancing suatu ketika. Buya, gimana Ustadz yang di televisi itu ya? Kok dia begini-begini? Pernah? Hampir kepancing. Wah, ini. Eh, mau ngajak saya gunjing ya? Gak bisa. Saya tidak kenal ustadz itu, saya tidak pernah duduk dengan beliau dan saya tidak pernah ngobrol langsung dan kejadiannya itu seperti apa. Kalau masalah kamera masa bisa dibuat-buat, wallah alam bisawab sudah jangan gunjing. Sekarang kita benah diri saja. Tidak usah kita bawa gunjing komentar si ustadz ini begitu dan sebagainya. Kadang kita dibawa. Kadang Masya Allah fitnah mungkin. Alhamdulillah. Sudahlah. Majelis kita akan kita bersihkan dari gunjingan. Dan diketahuilah. Jangan anda duduk dengan penggunjing. Kenapa? Pada gilirannya nanti Anda yang akan dimakan oleh dia. Rugi. Lebih dari itu Anda kalau sudah ketularan, kalau Anda digunjing sama dia mak enak dapat pahala. Tapi yang menjadi masalah Anda pun ikut bersama-sama menggunjingnya dan habislah pahala kita. Dan kadang tidak sadar. Kadang subhanallah. Di saat seustad Imam Ghazali mengingatkan, kadang seorang wa'id, seorang penceramah mengingatkan gunjing tapi dengan menggunjing. Allahu Akbar. Ngingetkan menggunjing tapi dengan menggunjing gak sadar itu. Begitu mengerikannya gunjingan itu. Menghabiskan pahala sudahlah. Tutup mulut kita. Jangan bicara orang lain sudah. Kalau pengen benah diri, benah diri saja. Ayo bicara sholat, ibadah yang baik-baik. Pengajian minggu depan di mana. Kemarin hasilnya apa. Itu saja. Gak usah si fulan, si A. Sampai dikatakan fakihatul fukoha. Buah-buahnya para ahli fakih. Ini. Orang fikih. Hmm, nyaman, enak, gunjingnya. Hmm. Apa itu? Apa itu? Hah? Yang punya daun pondok menggunjing yang punya majelis gede. Yang punya majelis gede gunjing yang di pondok. Kata yang punya pondok apa? Pengajian aja kok dibawa ke lapangan itu. Apa maksiatnya ada? Nah, karena dia punya pon pondok. Yang di lapangan apa? Kalau sudah majelis di luar ini yang bisa hadir bermacam-macam orang. Apa artinya pondok? Ayo, jelek jelekan semuanya sudah. Habislah. Padahal semuanya punya bagian masing-masing. Yang majelis besar di majelis-majelis ribuan, semoga bermanfaat. Yang punya pondok untuk mengkader ulama, semoga bermanfaat. Cuma dasar hati kotor, menggonjeng ngelihat, biarpun pakai jubah bisa menggonjeng. Maka yuk kita berlindung kepada minta perlindungan dari Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari menggonjeng. Kadang-kadang sampai suatu ketika guru kami bercerita, kalau menggonjeng itu repot. Kadang-kadang ustadznya belum selesai bicara pun masih gunjing. Ya, sampai dicatakan. Ibu-ibu jangan menggunjing, jangan menggunjing. Tak tahu apa? Ustadznya belum selesai ngomong sudah nyenggol temannya. Tuh tuh yang kerudung merah itu suka gunjing. Tuh yang kopiah hitam ini. Dipikir begini ini gak gunjing. Halus gunjing itu. Kadang orang gak sadar kalau menggunjing. Naudzubillah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan siapapun yang pernah kita kunjung, semoga Allah ampuni, angkat derajat mereka. Allah mengampuni dan Allah mengangkat derajat mereka. Dan jika ada orang menggunjing kita, semoga Allah mengampuni mereka. Dan semoga Allah berikan kesadaran. Jangan sampai mereka masuk neraka gara-gara menggunjing kita. Kemudian sidratul muntaha. Setelah itu ada sidratul muntaha. Apa sidratul muntaha? Itu pohon sebetulnya. Akan tapi juga dimasuk tempat. Tempatnya pohon sidratul muntaha. Sidratul muntaha adalah pohon. Ya. Sampai begitu kan Sidratul Muntaha Daunnya ada seperti telinga-telinga gajah, pokoknya indah. Sampai kayak apa sifatnya? Nabi mengatakan, "Fama ahadun min khalqillah yastati'u ayyan 'ata min husniha." Hadis sahih Muslim. Kayak apa sih pohon Sidratul Muntaha itu? Yang menjulang dari langit ke-6 ke langit ke-7 itu. Apa yang kayak apa? Mohon Sidratul Muntaha itu. Di tempat yang indah itu. Sampai dikatakan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutkan bahwa fama ahadun tidak ada satu orang pun yang bisa menyifati Sidratul Muntaha karena begitu indahnya. La yan'atuha illallah dan riwayat. Begitu indahnya Sidratul Muntaha. Kemudian setelah ada Sidratul Muntaha, ada lagi Nabi Muhammad naik lagi hatta dhahartu li mustawa. Namanya mustawa. Satu tempat wallahu a'lam bisawab. Hadis sahihaini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Asma'u fi sarifal aqlam. Nabi Muhammad setelah sampai ke mustawa itulah Nabi Muhammad mendengar sariful aqlam, pena, suara pena. Qalamullah. Makhluk Allah yang dikatakan awal khalqilah makhluk Allah al-qalam. Fajarau bima huwa kainun ilal abadi. Kemudian menulis semua yang terjadi sampai hari akhir. kolamullah Kolam ada mengatakan kolamul malaikat ya kolamullah di sini. Kolam polpen. Kayak apa itu wallah alam bisawab. Yang jelas Nabi Muhammad mendengar itu semuanya. Dan di tempat itu antara sidratul muntaha dan mustawa. Di tempat yang wallahu a'lam bisawab. Yang jelas Nabi Muhammad di tempat yang mulia itu Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya di mustawa Imam Bukhari di Muslim meriwayatkan atau antara Sidratul Muntaha pohon Sidratul Muntaha dan mustawa itulah terjadi dialognya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dialognya dengan Nabi Muhammad itu awas. Buk, jangan salah faham. Kalau kita menemukan buku sejarah Isra Mi'raj yang mengatakan bahasanya Nabi Muhammad didudukkan oleh Allah di sampingnya dan didekatkan kepadanya, maka itu adalah riwayat yang batil, riwayat yang salah. Allah tidak butuh tempat hingga sampai Nabi Muhammad didudukkan dekat dengannya. Adapun dalam Al-Qur'an yang disebutkan tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna mendekat dan mendekat sampai dekatnya itu adalah seperti lebih dekat daripada panjangnya busur itu. Itu adalah bukan Allah dan Nabi Muhammad tapi itu malaikat Jibril. Allah tidak butuh tempat, termasuk akidah mujassimah yang mengatakan Allah jisim itu mengatakan Nabi Muhammad duduk. Bahkan sampai ada kan berhadapan-hadapan. Begitu dekatnya sampai seperti presiden dan wakil presiden kayak gitu atau bagaimana? Atau manusia dikit-dikit digambarkan seperti itu. Tidak Allah tidak butuh tempat. Jadi waktu itu Nabi Muhammad bukan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah dan ingat Allah bukan bertempat di tempat itu. Tapi Allah tidak butuh tempat, Allah ada. Kemudian di saat seperti itu ini ada khilaf di antara para ulama. Apakah Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala? Pendapat yang dikukuhkan dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati para imah ahli akidah kita mengatakan bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau akan tapi Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata hatinya maka dzabal fuadu mar'a hati Nabi Muhammad yang melihat cuman memang ada pendapat dan itu pendapat ulama juga seperti Imam An-Nawawi rahimahullah taala Qadiyat Imam Al-Farra mengatakan Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala sendiri itu adalah pendapat karena Nabi Muhammad masuk surga juga dan Allah bisa dilihat di surga. Ini takwilan. Jadi ini pendapat. Akan tapi kita akan kembalikan kepada ahlinya pakar akidah. Kalau urusan fikih iya kita kembalikan kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Akan tapi ketahuilah urusan akidah kita kembalikan kepada ahlinya. Ternyata pada a'immah ahli akidah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyatil maturidiyah jumhur ulama asy'ariyah dan maturidiyah mengatakan bahasanya Allah, Nabi Muhammad tidak melihat Allah, tidak melihat Allah di dunia ini dengan mata kepalanya, tapi melihat dengan hatinya. Dan khilaf antara Sayyidina Abdullah ibn Abbas dengan Siti Aisyah adalah khilaf di dalam hal ini. Siti Aisyah mengatakan tidak. Tidak melihat. Sayyidina Abdullah Abbas mengatakan melihat. Maka para pensyarah hadis menafsiri bahasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi Muhammad melihat adalah dengan hatinya. Waktu Siti Aisyah mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat dengan mata kepalanya. Maka tidak bertentangan dalam hal ini. Sudah jangan dipersulit masa diperribut masalah ini akan tapi yang harus kita yakini bahwasanya jangan ada keyakinan bahwasanya Allah ada di atas sana. Karena kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad menjabatkan pesan khamsun salat, 50 salat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengkisahkan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu 50 salat yang pertama. Fafuridu alayya khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah. Difardukan kepadaku dalam sehari semalam. Fanazaltu ila Musa lalu aku turun kepada Sayyidina Musa. Faqala Sayyidina Musa bertanya, "Ma farada rabbuka ala ummatik?" Apa yang diwajibkan kepada umatmu oleh Allah Tuhanmu? Qultu khamsina salah, 50 salat. Sayyidina Musa lihat. Sayyidina Musa ini memberikan nasihat kepada Rasulullah, "Irji ila rabbika fas'alhu takhfif." Kembalilah dan mintalah keringanan. Fa inna ummataka la yutqi la yutiquna dzalik. Umatmu tidak akan mampu dengan itu semuanya. Umatmu tidak mampu, maka kembalilah. Dan sambil Muhammad naik turun naik turun, maka disinilah kadang muncul satu kesimpulan keyakinan pemahaman yang salah seolah-olah Allah ada di atas sana. Karena Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Muhammad naik lagi, turun lagi, naik, turun lagi. Sehingga ada keyakinan yang salah, dipikir Allah ada di atas sana. Tidak, Allah tidak butuh atas. Itu bukan tempatnya Allah, tapi tempat kemuliaan Nabi Muhammad. Dan disitulah Nabi Muhammad berbicara. Allah bisa mengajak bicara dengan Nabi Muhammad di bumi. Seperti Allah pernah ngajak bicara Nabi Musa Alaihissalam di Bukit Tursina. Jadi waktu Nabi Muhammad, waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa di Bukit Tursina, itu bukan karena Allah ada di Bukit Tursina, tapi Bukit Tursina tempatnya Nabi Musa. Allah di mana? Jangan katakan Allah di mana, karena Allah tidak butuh mana-mana. Adapun Nabi Muhammad waktu tidak ada bicara oleh Allah, diangkat ke atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha, kemudian Mustawa. Nabi Muhammad diajak bicara di situ, maka ketahuilah itu karena Allah ingin membedakan Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain. Ingin dimuliakan. Nabi Muhammad diangkat ke tempat yang sangat mulia. Tempat istimewa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disitulah Allah ngajak bicara Nabi Muhammad. Jadi tempat itu bukan tempatnya Allah. Tapi tempat kemuliaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak butuh tempat. Jangan katakan Allah ada di atas sana. Jangan katakan Allah ada di atas arsh. Jangan katakan Allah ada di atas langit. Ini keyakinan yang mulai disebar di akhir zaman ini. Allah tidak butuh arsh, Allah tidak butuh tempat, Allah ada. Maka orang awam sering salah di dalam mengungkapkan. Selalu kalau ditanya, siapa, gimana bu kabarnya? Ya, terserah yang di atas. Ini adalah karunia yang di atas. Pemberian dari yang di atas. Lidahnya kok berat banget mengucap kalimat Allah. Kenapa tidak mengatakan Allah? Kenapa atas? Atas. Atas itu nisbi karena mengiringi kepala kita maka disebut sebagai A, atas. Ketahuilah bahwa Allah ada tidak butuh tempat. Dan Allah yang menciptakan tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah sudah ada. Sebelum menciptakan arsh, Allah ada. Dan Allah menciptakan arsh karena apa? Karena Allah ingin menampakkan kekuasaan dan kebesaran, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian masalah 50 solat ini adalah hikmah yang luar biasa besar. Dan hendaknya kita pun pulang dari majelis ini, kita punya kesadaran bahwa kita harus melakukan sholat sebagai Isra' Mi'rajnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ringkas masih banyak sekali. Kemudian kalau memang kita harus membaca semuanya sangat panjang dan insya Allah kami akan mencoba mengumpulkan mengumpulkan riwayat-riwayat tentang Isra di Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti insya Allah bisa dibaca secara langsung. Inilah sekelumit sekelumit masih banyak kisah Isra Mi'rajnya Nabi. Adapun hikmahnya lebih banyak lagi. Hikmahnya lebih banyak lagi tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi yang baru sekarang hadir di majelis ini, ketahuilah ini majelis rutinan setiap malam Selasa. Biasanya kita membaca hikam sebagai kitab panduan. Sebetulnya yang akan kami sampaikan pun banyak dari permasalahan-permasalahan yang lainnya yang yang tidak ada hubungannya dengan hikam tersebut. Karena itu majlis hikam. Akan tapi sering kita ambilkan satu hadis atau mukaddimah atau sarah apa sirah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami undang kepada siapapun yang baru sekarang hadir, ada majlis malam Selasa, intinya majlis kita kita buat adalah agar kita semakin baik kepada Allah. Yang pertama, agar kita bisa baik kepada sesama manusia yang ingin benah diri, bagaimana dengan keluarga, suami, istri, anak-anak kok bandel, maka insya Allah akan kita ambil ilmunya di majelis ini setiap malam Selasa. Kemudian Ahad pagi, Sabtu pagi juga ada majelis di pesantren setengah tujuh sampai jam delapan. Kemudian bisa mengikuti juga di radioku. Radioku ada di mana-mana, insya Allah semakin banyak, semakin hari akan bertambah. Radioku yang pertama di kota Cirebon 92,9 FM. Kemudian ada yang di Kuningan 104,8. Di Majalengka 92,4. Kemudian juga di Batam 104,7. Dan juga ada radio-radio yang merile pengajian kita ini dari Tulungagung, Samara FM misalnya. Yang di Kepulauan Rio. Masih banyak lagi termasuk di Banjarmasin, di Sukabumi dan seterusnya. Semoga mereka-mereka yang dengan sukarela menyambungkan dakwah ini akan mendapatkan segala kebaikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ini saja yang bisa kami sampaikan karena waktu semoga ini bisa menjadi pembuka bagi kita bahwasanya perlu kita meningkatkan keimanan dengan cara membaca sejarah dan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan lupa solat. Pesan Isra Mi'raj adalah solat. Siapapun yang datang ke tempat ini kok solatnya masih ogah-ogahan Ayo kita benah diri, jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Satu solat yang kita tinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Satu solat yang kita tinggalkan cukup untuk masuk neraka. Kemudian sadari wahai ahli iman. Bagi yang sudah solat, ini terakhir. Bagi yang sudah bisa solat, tidak cukup anda menikmati solat dirimu sendiri. Tanyakan hati kecilmu. Di saat kita melihat tetangga kita atau saudara kita yang tidak sholat, sudahkah hati kita ternyuh menangis? Kalau hati kita belum ternyuh dan menangis, dikhawatirkan sholat kita belum karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena belum sholatnya orang yang beriman secara sesungguhnya. Jangan-jangan hanya ikut-ikutan saja. Rutin begitu saja. Maka harus kita hidupkan hati kita kalau kita melihat orang yang tidak sholat, tanyakan hati kita, sudah bergetar ternyuh atau belum? Kalau belum ada ternyuh, maka ketahuilah dikhawatirkan sholat kita belum benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sudah bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian semuanya. Kecuali kalian sudah mencintai saudara, seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Di waktu hari Jumat, Anda pulang dari sholat Jumat. Berapa banyak orang kita ketemukan dari tetangga yang seharusnya mereka melakukan sholat Jumat. Akan tapi mereka tidak pernah sholat Jumat. Apa yang ada di hati kita? Kalau belum ternyuh, hati kita belum benar. Maka yuk kita berangkat dari sini saja. Menghidupkan hati kita. Dan kalau sudah hati kita mudah ternyuh, akan bangkit jiwa dakwah. Mengajak kepada kebaikan. Kita itu khawatir hanya menikmati ibadahnya sendiri. Ibadah sendiri. Sampai mungkin anaknya pun tidak sholat, tidak menangis. Tidak merasa menyesal, nyantai saja. Giliran motornya lecet, ributnya setengah mati. Mobilnya lecet, ribut setengah mati. Barangnya hilang, kantingnya hilang, ribut setengah mati. Tapi akhlak dan iman anak kita pergi, kadang tidak berpikir. Artinya sholat kita belum benar. Ayo kita khusuk di dalam sholat untuk diri sendiri. Kita dan juga kita mencari tanda-tanda kekhusuan dengan cara menjaga hati kita. Di saat melihat saudara kita tidak sholat, harus kita terenyuh. Harus. Imam Muhammad Al-Bakir menemukan orang dalam riwayat berzina. Dalam riwayat tidak sholat. Dengar orang Islam tidak sholat saja bisa nangis. Bagaimana kita? Bisa ketawa kita. Mungkin tidak tidak peduli sudah biasa sholat di nafsi-nafsi. Ya kalau nafsi-nafsi bukan urusan ibadah begitu seperti itu. Tapi kalau urusan begini harus hidup hati kita. Dan nyatakan pulang dari tempat ini. Kalau aku belum terenyuh, imanku yang belum benar. Siapa orang di kiri kanan kita? Pembantunya. Mungkin pembantunya tidak sholat, tidak pernah peduli selama ini. Hanya sibuk ngaji, jadwal baca Al-Quran setiap hari, hatam tiga, tiga, tiga juz. Quran, tahajud, sholat, pembantunya nggak sholat. Apa itu? Mana hatinya itu? Hatinya tidak hidup namanya. Membantunya tidak sholat nyantai saja. Punya karma yang tidak sholat. Dia mau umroh setiap bulan. Allahu Akbar. Umroh kemana? Benahi yang di rumah kita untuk sholat. Itu saja sudah. Kalau belum maka ketahilah. Kalau hati kita belum hidup, maka dikhawatirkan hati kita belum sempurna imannya. Atau mungkin sudah tidak iman, kita munafik. Sehingga kita di saat melakukan sholat akan ogah-ogahan. Maka ketahuilah, pastikan setiap orang yang merasa terenyuh dari hatinya, bukan basa-basi, terenyuh dari hatinya kalau ada orang tidak sholat kok dia terenyuh hatinya maka pastikan dia tidak akan meninggalkan sholat tapi kalau orang sholat rajin jika melihat orang lain malas-malasan sholat mungkin sekali dia kena malas sholat sehingga masuk bab orang munafik wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kemudian setelah hati kita terenyuh, ini biasakan hidupkan hati itu. Hati terenyuh melihat tetangga kita belum sholat. Allah. Seperti kalau kita melihat tetangga kita retak kepalanya karena jatuh atau ditabrak mobil. Kita terenyuh. Terlihat oleh mata. Ter Allah, astagfirullahaladzim. Kasihan mungkin kita bisa menangis. Padahal dia mati bisa saja masuk surga. Wong dia mati mau ke masjid ketabrak mobil. Masuk surga, syahid. Tapi kita masih bisa menangis. Kenapa? Terenyuh, dia kena musibah, kepalanya retak. Sekarang bagaimana ada tetangga kita mau masuk neraka kok tidak terenyuh. Makna iman kita. Kemudian setelah hati kita terenyuh, lanjutkan. Jangan banyak cara dulu. Lanjutkan dengan berdoa. Itu dulu. Jangan sok jadi pejuang. Besok aku akan nasihati dia. Ntar dulu, ntar dulu. Nasihat jika tidak didahului dengan doa, nasihatnya pun bisa masuk bab dan ujub. Kalau kita ingin mengingatkan orang lain, maka Imam Nawawi rahimahullah taala pernah bertanya termasuk kita diingatkan guru kami, di saat kau menyampaikan ceramah, apakah sudah kau doakan sebelum berangkat? Imam Nawawi pun mengatakan bahwasannya, hendaknya seorang muallim, seorang guru sebelum masuki majelisnya, dia sudah melakukan sholat dua rakaat untuk mendoakan orang tersebut. Orang yang akan mendengar pengajiannya. Ini adalah tuntutan hati nurani yang punya iman cinta kepada sesama. Maka setelah kita melihat tetangga yang belum sholat harus ternyuh. Kalau belum ternyuh, ayo hidupkan hati. Dan langsung caci diri kita sendiri. Lom, tunduh awan nafsu kita. Eh, kamu tuh ngelihat orang sholat kok masih bisa tertawa. Ah, kalau sudah hati ternyuh hidup, maka lanjutkan dengan memohon ya Allah. Jadikan dia ahli sholat ya Allah. Jangan sampai mati dalam keadaan tidak sholat ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Keluarganya terus kita doakan. Dan doa semacam ini pun ibadah. Dan bentuk tanda kecintaan kepada saudaranya. Maka itu hakikat iman. Maka yang akan dijaga oleh Allah pertama kali adalah sholat kita sendiri. Kemudian baru sah. Esok harinya kita mengingatkan dengan lidah kita. Pokoknya wahai ahli iman. Jangan anda mengingatkan seseorang dengan perilaku lahir termasuk dengan lidah kita. Kecuali kalau sudah kita mulai di malam hari dengan memohon kepada Allah. Beres. Dan permohonan yang sesungguhnya berangkat dari hati yang terenyuh tadi. Beres, hati terenyuh, berdoa, baru layak besok pagi yang ingatkan. Kalau orang hanya kerjaannya ingatkan itu bisa action. Pengen dibilang sebagai ustadz hebat, ustadzah hebat, yang kiat amar ma'ruf nahi mungkar tapi tidak pernah memohon kepada Allah. Bisa saja dia masuk orang yang sombong kepada Allah, seolah telah dia yang bisa memberikan petunjuk. Padahal yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tanya jawab dan kita langsung saja doa dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini malam kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malam pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna. وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا الله يا الله yang menyaksikan kami saat ini ya Allah Ya Allah, muliakan kami bersama orang-orang yang kau muliakan. Ya Allah, ampuni kami bersama orang-orang yang kau ampuni. Ya Allah, Ya Allah, berikan kepada kami segala kemudahan seperti kekasih kekasihmu pernah engkau beri kemudahan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Semua yang ada di tempat ini punya hajat, maka kami mohon kabulkan hajat mereka semua. Ya Allah, jangan tersisa satupun. Ya Allah. Ya Allah ampuni kami dan ampuni mereka semua Mudahkan segala urusan kami Ya Allah Ya Allah kami saat ini menyebut kisah perjalanan Isra' Mi'ratnya kekasihmu Nabi Muhammad Maka kami mohon Ya Allah Mudahkan hati kami untuk mengimani itu semuanya Dan mudahkan hati kami untuk memahami kisah itu semuanya Ya Allah Dan jadikan kami hamba-hamba yang bisa menegakkan solat dengan khusyuk Dan terimalah amal solat kami Allah Jauhkan kami semua dari meninggalkan solat Jauhkan kami semua dari meninggalkan solat Ya Allah Solat fardu, solat yang kau wajibkan atas kami. Dan kami mohon di antara tetangga kami itu, Ya Allah. Masyarakat kami atau di sekitar kiri kanan masjid ini. Jika ada di antara mereka yang belum solat, sering meninggalkan solat. Kami mohon ya Allah Ya Allah Berikan kepada mereka kesadaran untuk salat ya Allah Dan ampuni mereka ya Allah Ampuni mereka ya Allah Jangan biarkan mereka terus larut dalam pelanggaran itu ya Allah Kami tidak rela jika mereka kau cabut nyawa mereka Dalam keadaan mereka meninggalkan salat ya Allah Ampuni mereka ya Allah Dan berikan kesadaran Jadikan ahli salat Ada di antara kerabat dari yang hadir ini ya Allah Ada di antara kerabat kami yang mudah meninggalkan salat ya Allah Mereka kerabat kami Ya Allah Kami mohon Ya Allah Jadikan mereka ahli salat dan ampuni mereka Ya Allah Dan kami mohon ampun atas hati kami yang kadang tidak peduli dengan saudara kami yang tidak salat Kami mohon Ya ampun Ya Allah kepadamu Kadang hati kami tidak peduli dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara-saudari kami Maka maka kami mohon ampuni kami dan ampuni hati kami Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya Ya Allah Dan jauhkan kami dari segala kehinaan dan kemaksiatan Ya Allah Jauhkan kami dari menggunjing sesama kami. Jauhkan kami dari menggunjing ya Allah. Jauhkan kami dari membicarakan orang lain ya Allah. Dan kami mohon ya Allah siapapun yang pernah menggunjing kami ya Allah. Jika ada di antara tetangga masyarakat saudara kami ya Allah. Ada yang pernah menggunjing kami kami mohon berikan kesadaran. Dan ampuni mereka ya Allah. Dan kami mohon jangan kau timpakan kepada mereka musibah di dunia dan di akhirat. Berikan kesadaran ya Allah. Ya Allah. Dan siapapun yang pernah kami gunjing ya Allah. Kami mohon hentikan kami dari menggunjing. Dan siapapun yang pernah kami gunjing ya Allah. Lapangkan urusan rizki mereka ya Allah lapangkan hati mereka agar mudah memaafkan kami dan berikan kepada mereka segala kebaikan dan ampuni mereka ya Allah ya Allah ya Allah jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami dan jauhkan kami dari sombong jauhkan kami dari ujub jauhkan kami dari riak ya Allah dan jauhkan kami dari segala dosa ya Allah dalam rumah tangga kami ya Allah jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami kami mohon ya Allah jadikan kami suami yang semakin cinta kepada istri kami Dan jadikan para istri semakin cinta kepada suami mereka ya Allah. Kami takut jika berkurang makna kecintaan kami akan susah untuk mengabdi dan berbakti kepada pasangan kami. Dan wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Ya Allah kami mohon wahai dan yang menyaksikan kami saat ini. Ada di antara yang hadir ya Allah. Sering bercekcok dalam rumah tangga mereka. Akan tapi saat ini mereka telah hadir di tempat yang mulia ini ya Allah. Kami mohon lembutkan hati mereka dan jadikan mereka saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu ya Allah. Allah sehingga hidup mereka semakin indah dalam kemesraan, keharmonisan, dalam cinta karenamu. Saling mengabdi, saling berkorban ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami semua dari kehinaan yang namanya zina. Jauhkan kami dari kehinaan zina. Bezina pernah disaksikan kekasihmu Nabi Muhammad waktu engkau perlihatkan kepada kekasihmu Nabi Muhammad mereka neraka ada bezina bezina yang dilihat oleh kekasihmu Nabi Muhammad kami mohon ya Allah jauhkan kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan jauhkan kami dari zina yang busuk Ya Allah dan kami mohon Ya Allah jika ada di antara kami yang ada di tempat ini ada hambamu yang pernah terpleset dalam zina yang busuk itu kami mohon Ya Allah berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka Ya Allah dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat Ya Allah ampuni mereka Ya Allah dan mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina itu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah dan kami mohon Ya Allah kami berlindung kepadamu Ya Allah Allah dari pandai berbicara lalu tidak bisa mengamalkannya. Kami mohon ya Allah kebenaran yang kami ucapkan mudahkan kami untuk mengamalkannya ya Allah. Keharaman yang pernah kami sampaikan mudahkan kami untuk menjauhinya ya Allah. Kami tidak ingin menjadi orang-orang yang kau hukum di nerakamu ya Allah. Ampuni guru-guru kami semuanya. Ampuni ulama-ulama kami semua ya Allah. Dan bimbing mereka ya Allah. Dan mudahkan mereka untuk mengamalkan amal mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah yang sempit rezeki lampakan rizki mereka. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah. Seperti engkau pertemukan kami saat ini. Bertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami semua ya Allah. Anak-anak kami itu ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga mereka semua ya Allah. Mudahkan kami untuk mendidik mereka. Jika ada di antara yang hadir ini adalah orang tua yang telah salah dalam mendidik anak-anak mereka, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka pemudahan, bimbingan untuk membawa anak mereka kepada kemuliaan dan ampuni mereka semua ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan kami mohon kirimkan bersama kami orang-orang yang bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad dari orang-orang tulus, orang-orang ikhlas dan kami mohon ya Allah siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah dakwah bersama kami dengan apapun yang mereka miliki ya Allah apakah harta mereka ilmu mereka keahlian mereka atau panjatan doa atau tenaga mereka kami mohon berikan kepada mereka itu semua ya Allah ketulusan ya Allah semua itu ya Allah kau maha tahu yang kami tidak bisa sebut satu persatu mereka yang berjuang bersama kami berikan ketulusan ya Allah ketulusan ketulusan yang sesungguhnya ya Allah dan kembalikan kepada mereka kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat untuk diri mereka dan anak keturunan ampunan mereka semua ya Allah dan kirimkan bersama kami orang-orang tulus ahli surgamu ya Allah ahli surgamu yang bisa berjalan yang bisa berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad dan jadikan kami bersama mereka dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman iman berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman iman dan kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah jadikanlah kami ya Allah ucapan kami kelak Saat kau cabut nyawa kami saat itu ya Allah Menjelang sakaratul maut kami ya Allah Kami ingin saat itu ya Allah Hati dan lidah kami ya Allah Mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur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 Jadi mohon maaf kita tidak salaman, kita langsung saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.